Kepo Syariah, channel yang menyejukkan. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan video ini. Bagaimana menghilangkan rasa iri di dalam hati? Iri. Menengok dia mobil baru, sesak di dalam musuh. Asal ditengok makin sesak. Pergi undangan, tengok kawan pakai gelang emas besar sakit. Kawan tuh pula udah tahu kawan sakit makin ditunjuk-tunjukkan. <laughs> ah, cepatlah kita balik bang, udah tak tahan lagi. Oh, katanya asal cuman Cuma cara menghilangkannya nih Pak Ustaz? Yang pertama, mendoakan orang yang dapat nikmat itu. Makanya kalau kita undangan, yang jomblo-jomblo, undangan, tengok kawan sedang duduk di pelaminan, doakan dia. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Walaupun nanti kita sakit. Barakallahu fiik. Barakallahu kenapa kau yang duluan? Jama'a bainakuma. Ustadz memangnya dulu saya nikah umur 34 34 tahun asal ada orang nikah undangannya sore udah mau azan maghrib udah udah sunyi udah karena takut ditanya eh Ustadz sendiri ya istrinya mana jadi saya ini bukan mau menyindir orang, ke diri saya sendiri dulu. Nah, oleh sebab itu doakan dia, semoga istri kamu soleh. Doakan dia di hadapannya atau pas sedang malam sholat. Ya Allah, saudaraku ini dia sudah punya rumah baru, punya mobil baru, maka berikan dia eh, amanah ini supaya. Maka apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini walaka mislu kau dapat yang sama macam orang yang kau doa doakan dia yang kedua bagaimana pahami bahwa itu adalah pembagian Allah kalau Allah yang bagi kita tak setuju berarti kita tak setuju dengan Allah marah Allah tak setuju dengan dosen aja marah dosen tak setuju dengan orang tua pak papa tak, saya tak setuju dengan pembagian bapak Kamu tak setuju sama aku, ya terserah aku. Ini uang-uang aku, duit-duit aku. Kenapa kamu marah? Ini tak setuju sama Allah. Komplain sama Allah. Ya Allah, aku tak setuju kau kasih dia Fortuner aku CB100. Komplain sama Allah. Berani sama Allah. Aku ridha dengan pembagianmu ini ya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Aku ridha ya Allah. Tapi janganlah lama-lama betul. Itu caranya. Pertama, ridho dengan pembagian Allah. Ke atas, ridho dengan pembagian Allah. Kedua, dengan saudara kita itu doakan dia. Tak ada cara lain. Yang ketiga, tanamkan dalam hati bahwa kalau aku iri, amalku habis. Iyakum wal asada takut engkau kepada penyakit hasad fa innal asada yakulul hasanat karena hasad memakan amal baikmu karena takulun naul atau sebagaimana api memakan kayu bakar ingat Abdul Somad kalau kau hasad amal kau habis salat kau habis puasa kau habis zakat kau habis seperti api memakan kayu bakar